muqaddimah Sayyidi Syekh panjenenganipun Romo Kiai Haji Osman Yasin juga yang saya takzimi dan yang saya cintai ning saya Nyai Hajjah Uci Nurul Hidayati dan sepanduk tertulis Nyai Hajah Uci Nurul Hidayah Sapi Hidayawati keliru niku bro nengku kon leh jenenge kak kondo-kondo Nurul Hidayati yang leres dan gelar di belakangnya ada MPDI itu saya juga kurang tahu mungkin singkatannya manis, pinter, dan imut sakar leh nyingkat MPDI mumet polah dan indik-indik soalnya mboten mandek-mandek jadwali sami kalih kula pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati konco-konco remaja, konco-konco panitia stoyo pengurus nahdlatul ulama baik dari jajaran syuriah maupun tanfidiyah dalam semua tingkatannya dan seluruh banom-banomnya yang hadir yang saya cintai hadirin hadirat mustami'in mustami'at setuju jamaah ingkang mugi-mugi tansah binaringan rahmat barokah saha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kekuatan dan insya Allah keikhlasan bersama-sama kita hadir berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir, bersolawat sekaligus tolabul ilmi dengan satu harapan mudah-mudahan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik semakin istiqomah dalam beribadah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dirindukan oleh syurgaNya. kesempatan kali ini jamaah sekalian rahimakumullah saya hanya ingin mengingatkan kembali tentang tiga doa utama yang paling sering kita baca nanti kita gabungkan pemahamannya kita kaitkan dalam situasi dan kondisi akhir-akhir ini untuk kita amalkan di mana akhir-akhir ini kan banyak orang yang sedang mengalami harjutnas hari-hari judek nasional lebih-lebih kulon jenengan wis menangi wolak wali ing jaman sering kula aturaken dawuhe para winasis dawuhe para sepuh iki wis wolak wali ing jaman jaman sakniki pancen molak malik sing apik dielek-elek sing elek diapik-apikno sing bener disalah-salahno sing salah dibener-benerno sing mestine tuntunan mung dianggep tontonan sing jane mung tontonan malah didadekno tuntunan cara aturan sing bener iku mestine anak manut wong tuwa urusan napa wae ning jaman saniki praktekke kuwalik malah wong tuwa sing manut anak paribasan kebo nyusu gudel gudel kan durung metu susune mulane nggih mboten bener sing cilik digedhek-gedhekno sing gedhe dicilik-cilikno sing ora penting dipenting-pentingno sing penting dianggep ora penting kula takon jenengan jawab sing kompak banter tur jujur salat riyaya niku hukume wajib napa sunah sunah salat subuh hukume sunah napa wajib sunah kalih wajib niku penting pundi berarti salat riyaya kalih salat subuh penting pundi subuh. Dan kene sampeyan mriki jamaah salat subuh kalih jamaah salat Rioyo rame pundi? dikongkon akikah do iman dikongkon korban do iman tapi lek duwe wong tua mati dibelehno sapi niku kan nggih kuwale aturan apa-apa ngantek basa bareng ya diwolak-walik arek nom-noman niku do gak pati iso basa bapak turu aku adus niku mestine kan cara basa sing leres bapak sare kula adus sing bener neng bocah sak niki diwalik bapak tilem kula siram Lha mestine basa sing bener ning nganggo krama inggil, sing sopan ngangge krama inggil. Tapi bocah enom sakniki arek enom sakniki do rapati gelem nganggo krama inggil, kerepotan nancen yo gak iso do seneng nganggo ngoko njupuk penake. Dadi wani ninggal sopane mung gelek kepenake. Sing sopan nganggo krama inggil mestine garwa putra niku sing sopan tapi sing kepenak ya anak bojo sing sopan garwa putra nggih Mbah nggih garwa putra di digarwa rumiyin nembe kagungan putra niku sing sopan ning sing kepenak anak bojo gawe anak sik lagi golek ibu-ibu ya kathah sing kuwalik mestine hormat paling utama kepada suami nanggone wong lanang liya kari-kari nggih napa mboten tapi prakteke kuwalik nang wong liya basa nglamit nang bojone gak gelem basa bakul ese dibahasane yo pinten pak regine pak ngono kuwi karo bojone basa napa mboten Lah bakul es kok mbok bahasani sampean dikeki apa? Wis gede ese bojomu. berhias cantik dandan ayu untuk suami kalau lagi di rumah terutama malam hari kan aturannya begitu betul Neneng jopo biasa biasa mawon neng roto biantun putri nengku kualik termasuk bujuku dewe ngene kene nang jopo ayu-ayu kabeh ten dalem yang menten iki nggih ayu-ayu ngene modele hmm praketek paling lek neng omah yang ngene iki koyo garangan anyang-anyangen nganggo daster kawet incere kelek bedah rambutnya kelek teng serongat metu kek nganggo balsem raine ditambali koyo sing lanang nyawangi lenger lenger bengong iki sisih endi sing tak ambung. <laughs> Akhire gregeten dijongkrokno ngono. Wong salwangsul diaturi, nek ten dalem maca sing ayu kanggo garwane, kae minyak wangi jejejejes mangki garwane nang telus tawa. Kan sunahnya seperti itu. Oh, nek tawa ya apa jare? Tawa kok ya apa? Wis sampean sanding ning sandinge terus ngomong tawa tawa. Tawa tawa. Ngkate ngono sampean timbali garwane nggih pun paham kok. Mas. Mas. Ngono to wis paham. Nek bojo sampean kok gak paham, lapo. Balenono, Mas. Mas. Lapo. Baleni meneh, Mas. Mas, lapo sih? Iku tandane bojo sampean ngene. Allah ya wis paham. <clears throat> Masa kok arep dijelasne? Mas, bengi iki aku kanggo apa ora? ate ngono. Maaf. Oke. Okay. ngadepi wolak wali ing jaman sing kaya ngene iki kula jenengan nek gak teguh pendirian bahaya Karenanya saya hanya sebentar saja mangke kula separo mawon kersane yang separo diterusne ning kula. Kula mun sering matur sing gak melurun gak usah cerewet, oke? Okay? ngurungok rungokno rewel. Tiga doa yang saya maksud Yang pertama doa yang paling sering kita baca dan bahkan hukumnya wajib kita baca adalah doa yang ada dalam suratul fatihah itu wajib hukumnya kalau nggak baca itu Islamnya nggak sah kok bisa iya dong tak imbu dong ben mantep fatihah kan rukunnya sholat kalau sholat nggak baca fatihah berarti meninggalkan rukun sholatnya nggak sah sedangkan sholat rukunnya Islam kalau orang Islam nggak sholat berarti Islamnya nggak sah sama lah isom bedane kan rukun kalih wajib beda wajib niku wajib nek rukun niku rukun nggih leres jadi rukun kalih wajib niku mboten sami nek rukun niku rukun Lenek wajib niku nggih. Mundak pinter ning wisan ning wong-wong ning. Wajib niku kudu dilakoni, nek boten dilakoni dosa. Ngoten mawon. Tapi nek rukun kudu dilakoni, nek boten dilakoni boten namung dosa akibate nanging boten sah. Akibat meninggalkan rukun itu tidak sah. Salah satu rukunnya wudhu basuh wajah. Wong wudhu kok orang nganggo basuh wajah, wudune ora sah. Rukunnya sholat takbiratul ihram. Wong sholat mboten ngangge takbiratul ikhram. salate ora sah. Rukunnya Islam sholat. Wong Islam ngakune tapi kok ora sholat berarti Islame ora sah menurut syariat lek menurut administrasi sah menurut administrasi data ten KTP agama Islam sah mulane diarani Islam KTP dados benjing sing mlebu swarga mm-hmm. kita sering membaca dan itu wajib hukumnya ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا secara sendiri maupun bersama-sama koyok paduan suara kur amin wong akeh kita sangat berharap kepada Allah agar dikabulkan doa kita. Maknane amin niku lah. Ya Allah mugi panjenengan kabulaken donga kula. Apa makna doa tadi? Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Doa tadi mengingatkan kita tentang peta sosial abadi. Dimanapun ketika kita hidup pasti kita menghadapi tiga penempuh jalan hidup yang pertama siratal ladzina an'amta alaihim jalannya orang-orang yang diberi nikmat yang kedua ghairil maghdubi alaihim bukan jalannya orang-orang yang dilaknat dan yang ketiga waladolin jalannya orang-orang yang sesat ada tiga jalan yang pertama jalan yang diberi nikmat yang kedua jalan yang dilaknat dan yang ketiga jalan yang gak nyaut sesat kulo tak ngaji serius mangke diterus nenenge jadi bapak ibu ibarat kita berjalan di depan kita ada tiga jalan yang membentang. Jalan yang pertama jalan yang diberi nikmat, yang kedua jalan yang dilaknat, dan yang ketiga jalan yang sesat. Namanya jalan, semua dilewati orang. Tiga-tiganya rame. Bahkan yang paling rame adalah jalan yang sesat. Itu paling rame, sering macet. Terlalu banyak pengguna setelah itu jalan yang dilaknat, yang paling sepi jalan yang nikmat. Oke, ben gak dowo-dowo. Hidup ini adalah perjalanan. Ibarat kita melakukan perjalanan, sementara di depan kita ada tiga jalan yang membentang. Halo. Ini kita bahas jalan, bukan jalan-jalan. Jalan dengan jalan-jalan itu sama apa beda? melaku karo melaku melaku niku podo nopo bedo itu jelas bedo nek melaku niku melaku nek melaku melaku niku jalan itu visioner kalau jalan-jalan itu reaksioner orang jalan itu pasti punya tujuan punya visi tapi kalau jalan-jalan, biasanya gak pati duit tujuan, sak jalan-jalan sak paran-paran. Jalan itu pasti serius, duit tujuan. Ini jalan-jalan ya santai. Dan orang pasti bisa membedakan kita mau jalan atau sekedar jalan jalan. Kalau jalan menempuh perjalanan biasanya serius, pakaiannya rapi, necis, bawa koper, bawa tas, lewat-lewat yang nangkeng tas, karo kipas. Lo make up wis bedo, Dan orang akan tahu, pasti ditanya, badai tindak pun dibu, Karena orang tahu kita tidak sekedar jalan-jalan, tapi mau melakukan perjalanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup ini perjalanan. Ketika kita menempuh perjalanan, sementara di depan kita ada tiga jalan yang membentang, apa yang harus kita lakukan? Apa diliwati kabeh? Lewat jalan pertama, mubeng jalan kedua, muter maneh jalan ketiga. Ini bukan jalan namanya, tapi jalan jalan. Kalau orang jalan harus mengambil sikap. Sikap yang benar supaya jalan bisa sampai dengan tujuan. Halo. Ini pengajian Bapak Sariwak tuh ini. agar jalan bisa sampai tujuan supaya laku bisa utama nek cara wong tuwa biyen syarate ana 5 ana syarat 5 supaya laku bisa utama sorry saya kalau ngaji itu sering kali mengungkap pituah-pituah luhur dari para sepuh dulu nasihat-nasihat mulia saking wong tua-tua biyen yang sekarang sama anak-anak remaja wis do rapati digunakno arek nom saiki modele do ora doyan wong tuwa kladuk wani kurang duga makanya tradisi baik dari salafus sekarang sudah mulai bergeser dengan masuknya budaya-budaya yang tanpa filter kadang-kadang tanpa kita sadari menggoyahkan akidah kita ini harus kita antisipasi jujur kalau prihatin sampai niku dua anak wes SMA Alia coba Yasin lak gak apal, Waqiah lak kata sing boten apal. Selawat nariyah, munjiat, selawat tulki tibil kulub, do garo. Iku wis SMA, Alia. Sebaliknya zaman dua anak isik TKA nol kecil pancingan jak nyanyi kok langsung nyaut. Lele, leh, leh, tirok ke ibu le. Wak bayek. Kok langsung nyaut. Wak bayek, wak bayek teko tiwung. Ibu ayah, ibu ayah, dayus mentung. Prihatin kita. Nah kula sering kula nggih pituture wong tua biyen tak masake pengajian. Ben aku diarani kuno tak apa-apa. Ben aku diarani besok yo wis nyatane yo waris. Ono limo syarat utama, syarat utama, syarat perilaku supaya utama. Jalan bisa sampai tujuan. Nomor siji, kudu pinter. Nomor loro kudu kendel. Nomor telu kudu tegel. Nomor papa kudu perigel. Nomor lima kudu super. Dengan si teman ayo balik meneh. Nomor siji kudu pinter. Nomor loro kudu kendel. Baik. Nomor telu supel. Nomor papat eleng. Nomor lima mulangi wong gak cerdas. Baleni mana? Nomor siji kudu pinter. Nomor loro kudu kendel. Nomor telu kudu tegel. Ayo Tegel kok Nomor papat kudu perigel. Nomor lima kudu pinter, pinter mbedake iki sing apik, iki sing elek, iki sing bener, iki sing salah. Nek gak pinter gak kira tekan gon. Nomor loro kudu kendel. Wong laku kok gak kendel. Orang jalan kok dihantui perasaan takut, perasaan bimbang, perasaan khawatir. Kira-kira tekan gon, apa mboten? mau eh, balik mulai. Ora kendel kok. Saman kata ngelamar arek wedok nang ora kendel, balik, Bro. Lagi apa? Assalamualaikum lagi assalam dijawab bapaknya. Waalaikumsalam. Balik. Kak kendel blas. Nomor telu kudu tegel, kendel durung cukup. Kudu digandengi tegel, tego, mentolo. Apapun yang menjadi penghalang, apapun yang menjadi rintangan harus dihadapi. Rawe-rawe rantas, kendel, tegel, biar anjing menggonggong, Jangan jawab anjingnya adalah kamu. Kudu mentolo. Gak mentolo ya orang tekan gon. Nomor papat kudu perigel, kreatif, dinamis, disiplin, rajin, ulet, tekun. Sing nomor lima kudu supel. Ngerti supel bro? Kudu susu kepel. ajar, senawung, nyedulur, membaur, grapyak, semana. Jadi jalan-jalan kok ketemu dulur. Nek wong sepuh biyen kalimate rugi sata bati sana. Lima-limanya harus kita miliki. Harus kita pegang. Supaya kita mempunyai prinsip hidup yang benar. Tujuan hidup kita akan tercapai. Urusan nopo ae Misalnya ibu sampean milih mantu harus menggunakan lima rumus ini. Misalnya sampean dua anak perawan dilamar arek lanang telu kan tadi ada tiga jalan, oke? Okay? Sampean dua anak perawan dilamar arek lanang telu, arek foto, ganteng, gagah, gede dhuwur, atletis, kekar, tegap, kuning-kuning kulite sak untune pisan. Apa yang harus dilakukan, Bu? menyikapi tiga cowok pelamar putrine penjenengan nomor siji kudu pinter nek gak pinter gak kira beres kaya ngene iki panitiane gak pinter wong aku meruntus gak karuan gak dikai kipas nek panitiane pinter mesti aku digelekno kipas minimal disediani tisu aku tonton tonton pohon grobyos ra karuan Ya sing kemringet mboten mriki tok, tekan kelek kemeringet, selakangan ya kemringet kabeh. Aku malah mengkeret sak apa-apaku iki. Niki ana banser ya mung sendakep mawon kaya. Oke. Nomor siji kudu pinter putrine jenengan dilamar cowok telu jenengan kudu menentukan sikap nomor siji kudu pinter milih-milih milah-milah sing iki sifatnya ya apa sing iki sifatnya ya apa iki sifatnya ya apa A karakternya ya apa B karakternya ya apa C karakternya ya apa sampeyan kudu pinter diseleksi diidentifikasi halo Lihat apa sayang? Eh mbah ra direken kok. Kudu pinter memilih dan memilah. Sing iki modele ya apa, sing iki modele ya apa, iki modele ya apa. Pokok diseleksi, diidentifikasi. Lek wis pinter milih, Bu, nomor kalih kudu kendel menentukan sikap setelah memperhatikan apa tuh ini iki tisu lape tangan mari mangan nih Cek wadai kaya ngene sisan. La haula wala quwata illa billah. Iki wangi. Matur suwun ning setidaknya ketularan ayune wonge. Coba manten ngeten kula lak mundak manis. Nomor loro kudu kendel menentukan sikap setelah memperhatikan dan seterusnya mengingat dan seterusnya menimbang dan seterusnya harus berani memutuskan iki sing tak pilih musyawarah istikharah iki sing tak pilih nomor telu kudu tegel tegel itu bahasa Indonesianya mentala lek wis kendel milih sing siji kudu tegel nolak sing loro paham Saman wis kendel milih sing siji, saman kudu mentolo, tegel nolak sing loro. Aja di sms si, Glibet ae. Sing nomor papat kudu prigel. Nek iyo iyo iya nek gak iyo ya enggak. Aja lenyalenye. E eh, caro ambean. Nomor lima kudu supel tidak ada dendam dengan dua cowok yang ditolak. Itu sikap yang benar. Oke. Okay. Allahumma ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, demikian pula menghadapi tiga jalan tadi, ada jalan yang nikmat, ada jalan yang dilaknat, dan ada jalan yang sesat. Pertama kita harus pinter. Memilih dan membedakan dari tiga jalan tadi. Gue diurut siji-siji se. Jalan yang nikmat itu jalannya siapa? Jalan yang pernah dilewati oleh siapa? Kalau dalam suratul Fatihah disebut sirotol mustaqim. Halo. ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Ternyata jalan yang nikmat itu jalan yang pernah dilewati oleh nabiyin, siddiqin, syuhada, solihin. Pengguna jalan itu dikenang sepanjang zaman, mulia hidupnya. Ini yang harus kita contoh. Mulai para nabi, terus estafet sampai lek tenggene Jawa mriki nggih para wali, khususnya wali songo, terus diteruske para kiai. Niki dalan sing nikmat, dalan sing paling bener. Makanya saat ini ada kelompok, ada aliran yang merasa paling bener sendiri. Bahkan ngarani yang dulu-dulu itu semuanya salah, semuanya bid'ah. Saniki lah kata to. macam-macam aliran ono Islam sejati, ilmu sejati yang kejawen macam-macam. iku ono dharma gandul, ono gandule Kang Dharma ya to. Saniki lah kathah tahlil haram, tahlil syirik, tahlil bid'ah niku lak akeh to. sering matur pun jawaban no I reckon you wis ngono ae. Bandingno wong sing nggawa aliran niku alim di karo Mbah Sunan cek alim mbah Sunan Ampel. Ya manut Sunan Ampel. Lah apa melu wong sing goblok-goblok ora dunung sanate. Kok gelem temen dibujuki kon. Alim di karo Mbah Hasyim Asy'ari. Alim Mbah Hasyim Asy'ari ya manut Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya kula sederhana kula, ya rada ngawur sithik kate ana tahlil haram, tahlil syirik, tahlil bidah, tak jawab GTT, gak taek-taekan aku wis ngono. Jembek aku ngrasakno. Tapi di satu sisi kadang aku yo seneng peringatan haul bid'ah, peringatan haul bid'ah, aku malah seneng karena semakin dibid'ah-bid'ahkan, aku yakin pasti akan semakin besar. Lo soale wate eh, wong NU gak kena dilarang, Bro. Wong NU dilarang, malah dadi. Haul dilarang, malah rame, tahlil dilarang, malah semangat, manakib dilarang, malah semangat. wate eh, wong NU gak bisa dilarang, tapi yo angel nek dikongkon. Lo temen niki kok mau ana peraturan seluruh umat Islam dilarang melaksanakan sholat Jumat. Surabaya metu kabeh men. Nggo pedang, nggo celurit, golok, gerutuk. Ayo eh, sapa sing ngaramno Jumatan? Gerutuk, gasa, serang mesti. Lho padahal sing gerutuk-gerutuk dikon berangkat Jumatan yo gak tau budal. Iku watekmu isan ngono iku. Makanya yang paling bener yo sing sampan nut koyok ahlu sunnah wal jamaah ini paling bener ojo gampang goyah itu jalan yang nikmat jalan yang ditempuh oleh nabiin siddiqin syuhada solihin udah yang kedua jalan yang dilaknat itu jalannya siapa Oh iki sing kena kipas bokongku tok iki. Wis mboh mboh. Jan rang gendah panitia. Wis tabu aja umek kae sampean. Anu. kipas ngono dapurane banteng ae le kesuwen Allahumma sholli ala Muhammad eh, sing nomor kali jalan yang dilaknat itu jalannya siapa وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين jalannya Korun Fir'aun Haman yang memusuhi Nabi Musa coba sekarang kita telaah Korun itu siapa Fir'aun itu siapa Haman itu siapa? Satu, Korun. Korun itu homo economicus. Orang ngerti ini. binatang ekonomi orang yang mencari ekonomi dengan ambisi kebinatangan untuk melampiaskan nafsu kebinatangannya Fir'aun itu penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk eh, menyalahgunakan wewenangnya untuk melanggengkan kekuasaannya melanggengkan jabatannya itu Fir'aun Haman itu animal rasional wong pinter tapi licik Nek cara ning pewayangan ya Sengkuni, Pendeta Durna. Wong telu niki biasane kompak. Iya. Korun itu pengusaha, Fir'aun itu penguasa, Haman itu penghubung. Susah jadi Feni Anwar Zahid mulai anak-anak sampai kawak-kawak duluan. Korun itu pengusaha, Fir'aun itu penguasa, Haman itu maklare. Markus, maklar kasus. Halo. uang telu ini kompak. Pengusaha butuh penguasa sing isok nanda tangani kanggo ngelancarno usahane ngelancarno bisnise demikian pula penguasa butuh pengusaha penguasa gak didukung pengusaha gak iso kampanye ngeseng ya, danai sopo antara penguasa dengan pengusaha itu butuh penghubung biasanya mak maklar kasus Lani wong telu iki kompak namanya Koron, fir'on Haman lebih-lebih didukung oleh Bal'am bin Baroh ulama usu ulama yang jahat ulama yang lebih sering ke pendopo daripada ke masjid lebih dekat dengan pejabat daripada dengan umat lebih sering ke perusahaan daripada ke pengajian lebih seneng intak intik ngurusi proposal timbangannya mucal Iki engko gak sida ngaji perkara umek nata kipas. Sampun Pak, sampun. pun timbangane wong-wong do umek masih kipas. Malah ganteng kipasnya timbang aku. Aku gak direken niki wau wonten permintaan saking kanca-kanca panitia jamaah sak menten kathahe dimanfaatno disuwuni infak. Ikhlas? Ikhlas? Lojak solawatan panitiane mangke persiapan saderenge kula genahno titik mawon. Sedekah sampean ben semangat, kangge Masjid Allah. Halo. Dene ngken kula ngajine mboten rampung, kersane dirampungi ning uji. Sedekah niku di samping bermakna mensyukuri nikmat yang sudah ada, juga memancing datangnya nikmat yang belum ada. Ibarate buat cacing gaeng gelek iwak kelangan cacing siji oleh iwak rong polo rugi nopo bati berarti wong sodako itu sakjane rugi nopo bati rugi nopo bati kalong nopo tambah berkurang nopo bertambah yakin Alhamdulillah Boten kira kurang malah tambah sehingga rakno sampean kurang yakin garai mensyukuri nikmat yang sudah ada sekaligus memancing datangnya nikmat yang belum ada yang kedua Bu maca Quran siti angsal sak jus oleh kata Limolas jus angsal saya sing Siti nopo saya sing kata saya sing kata, sing banter to jawab. Maca Quran saya sing sidik, napa saya sing kata? Saya sing kata. Sholat tahajud nggih ngoten. sidik kalih rakaat mawon angsal. Kata rolas rokaat nggih angsal. Saya sing sidik, napa saya sing kata? Saya sing kata nggih. Sedekah Sidik sewu angsal, kata satu sewu ya angsal. Saya sing sidik napa saya sing kata? Wong-wonge biasane nakalan. Lah ditakoni mau Quran, saya sing sithik tambah saya sing kata, saya sing kata. Tahajud, saya sing sithik tambah saya sing kata, saya sing kata. Sodako, saya sing sithik tambah saya sing kata, sing penting ikhlas. Dadi ikhlas iki digawe alasan. Halo. Embo. Eh, kula nate matur dengan kula sampean tiga ilmu songkok bang. Nggih. Saya tahu Pak di didirno saya enggak jarno panitiane saya mikir. Aku malah gak direken ini. iki. Bu, mangke bu kotake mlaku mangke bareng solawatan. Mangke Rian mandek stop. Mangke dilampahke panitia. Eh mbah aku ora direken kok. No. Nesu loh. Kula niku ngomongi sampean. Sampean bayang awake sampean dhewe. Umpama sampean ngomongi putrane sampean. Terus putrane sampean sing sampean ngomong iku tolak, tole gak ngreken. Ngoten niku sampean gelo, napa mboten? Ya. Aku ki ya wong padha wae. Nek ngomongi sampean sampean gak ngreken aku ya gelo. Bang niku ngekei ilmu nang kula sampean. Sampean ngertos duit 1000 rupiah? Nah niku wonten gambare pahlawan nasional. Gambare sinten? Pati murah, guwagah, kumisnya tebal nggawa golok. Leres? Lalu sampean ngertos duit kertas 1000 rupiah niku nggih enten gambare pahlawan nasional, gambare sinten? Soekarno Hatta, kopian jas-jasan. Pantes ngeten, nggih. Si aku takon jawaban sing banter, Patimura sing gagah nggawa golok, kuwi pantese nek perang no istana apa no alas? No alas. Ya Soekarno Hatta sing kopian jas-jasan itu pantese perangin no alas apa no istana? No istana, nggawa golok karo jas-jasan, kuwi sing pantes mlebu masjid sing pundi? Eh? Gowo golok karo jas-jasan sing pantes mlebu masjid sing pundi? Nah, heeh. Sama nek budal Jumatan terus lungguh ana kotak amal liwat ngono mbok iseni golok apa mbok iseni jas? <laughs> golok. Mulane sing njaluk sumbangan nek kakean golok. Mulai benjing Pak Lek Jumatan aja nggawa golok. Nang masjid kok nggawa golok. Kate carok. Nang masjid iku jas-jasan kopian gagah sampean. Lah zaman berangkat ke masjid jajasan kopian, gawa jas, gawa kopian. Mene mlebu swarga ya jajasan kopian, gawagah. Nek zaman nang masjid gawa golo, mene mlebu swarga yang gawa golo. Tukang ngarit nang swarga. Makanya pun nang dibuka isi jas kopi aja diseni golo, oke? Okay? Monggo panitiane nang mlaku. Mari selawatan mudun aku. اللهم صل على محمد صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام حبيب الله go sarang صلاة الله سلام الله على طه يرايون Fatimah. Sarang. Salat. Shalli ala Muhammad. Wis rampung. Dalan sing nikmat niku dalan sing pripun? Jalan yang nikmat itu bukan jalan yang enak. Jalan yang nikmat itu enggak harus jalan yang lurus, mulus, alus, enggak. Nikmat itu bukan yang enak. Sudah sering saya sampaikan, nikmat sama enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif efektif. Halo. Saya sering mencontohkan ibu dicubit, dijiwit secara objektif sakit apa sakit? Sakit wong dicubit toh. Tapi secara subjektif tergantung siapa yang nyubit. Mulane dijewit iku loro, tapi kadang-kadang terasa nikmat. Betul? Kapan Pak? Dicubit terasa nikmat? ketika ada rasa cinta. Iya kan? Kalau yang nyubit orang yang dicintai, ya sakit tapi terasa nikmat. Nambok nganti siwelnya orang diobati kok, malah disiset ya, seret, hmm, kenangan gitu. Mari dicubit eh? Walau dicubit, nek Neng uci mesti nyanyi. Tapi cubitnya sayang. Pau winter nak kau nyanyi gue. Walau digigit mesti kau nyanyi ngono. Tapi gigitnya sayang. Mesti iso aku gak pati iso. Soalnya kau kan mantan pengamen. Oke, okay, Ibu. Ibu <clears throat> hamil niku payah napa payah? Sayah napa saya? Kesel napa kesel? Kesel. Tapi tergantung sing dikandung anaknya siapa. Kalau yang dikandung anak suami yang dicintai nikmat malah dipamer-pamer ke lewat ngarepe tanggane padahal yo gak kudu muntah masuk angin tadi, dek enggak mbak aku meteng malah bangga mulane wong wedok ya seneng pamer orang melok <clears throat> makaryo dipamer-pamer ke itu yang kerja keras maksimal kan wong lanang loh tapi begitu berhasil sing mamerno wong wedok begitu ya melaku weteng ya monyol monyol no. <clears throat> Maka saya sering kritik itu. Ketika wanita hamil, subhanallah banyak teman-temannya yang datang sambil mengelus-ngelus perutnya. Selamat ya mbak atas kehamilannya. Tapi kan nggak pernah ada yang datang ke suami sambil mengelus-elus. Dan mengucapkan sukses atas kerja kerasnya. Nggak ada. Ini filosofinya apa? Orang itu cenderung melihat pada pencapaian dan hasil tanpa melihat kerja keras. Saya nyambut gaya ora patek dihargai, tapi hasilnya sing pati sing di sing di sing di sing ditontok. Lah ngono to rata-rata. Maka banyak orang yang melupakan jasa. Kerja keras kurang dihargai. Orang lebih melihat pada hasil dan pencapaian. Duh, hamil itu payah bu, tapi ketika yang dikandung anak suami yang dicintai nikmat. Tapi lah yang dikandung anak urunan, hasil arisan, jadi bine bin rame-rame, uh sulit menyembunyikan wajah. Arek pacaran misalnya ya, umpama kok pacaran niku oleh kan pacaran itu nggak boleh kan? Coro Jawa yo ya orang duwe sopan, coro agomo yo ya dosa. Mulane bu putrine aja di diijini pacar-pacaran nggih. Wong pacaran iki asline mek tukar menukar kepalsuan, kemunafikan dan kebohongan. Dehemu kok gak enak modele. Iya bener, hanya tukar menukar kepalsuan, kemunafikan dan kebohongan. Saya paling nggak percaya kalau ada orang pacaran bilang Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku sehingga aku tahu apa yang kau mau engkau pun tahu apa yang ku mau Belgedes paling rangantel kalau di dadamu ada panu aku tahu dan di selakanganku ada palu engkau pun tahu karena aku tahu apa yang ada di hatimu engkau pun tahu apa yang ada di hatiku sehingga aku tahu apa yang kau mau engkau pun tahu apa yang kau mau preketek mau pacaran ini menggolek pacar gak golek buju, gak golek judu. Mulane arek golek pinter dadi pacar mesti bodoh dadi jodoh. Buktikan sendiri kalau nggak percaya. Lek pinter dadi pacar mesti bodoh dadi jodoh. Pintere yo ya mung dadi pacar toh dadi ana bojo bodoh. Aku bisa cerita ngene iki soalnya aku wis pengalaman. Dulu waktu aku masih muda, pacarku lumayan banyak. Loh, artinya yang seneng sama aku lumayan banyak. Loh, memang aku nggak tampan sih. Tapi kan produk manis. Lumayan banyak santri-santri putri yang seneng sama aku. Iya. Tapi ya ndak ada yang saya jadikan istri. Ndak ada yang saya jadikan jodoh bojo karena saya yakin nek pinter dari pacar mesti bodoh dari bojo. Yang sekarang jadi istri saya, nggak pernah saya pacar, belas. Tapi begitu jadi bucu pinter deh. Cak gaya apa iso. Sayur asem. sama Saman kok gak enak saya. Maksudnya gaya masak kare, asem, lode, pinter. Sorry, pikiranku bersih gak kaya pikiranmu. Terang genah. Mulane aja kathek pacar-pacaran. Oke, saiki aku takon, umpama ana arek pacaran, bayangkan kembali muda, bapak cowok keren muda, ibu cewek cantik walaupun wis mengkeret saiki ya, ya Mbah ya. Bayangke mawon, umpama tepak pacaran, diajak lunga, diajak pergi boncengan. Bapak yang bonceng, ibu yang dibonceng. Terus ada dua jalan yang yang yang yang ada di depannya dipilih oh yang siji jalannya enak siji jalannya gak enak yang siji jalannya enak alus mulus lurus ke padang jinglang sing siji jalannya gak enak menggak menggok munggah mudun gerun jalan peteng pisan kira-kira ibu jaluk lewat dalan sing pundi bu Bapak-bapak milih lewat dalan sing pundi, Pak? Lho apa aku gak milih jalan sing enak mau? Gak nikmat. Jalannya sih enak, lurus, alus, mulus, padang jinglang, enak jalannya, tapi gak nikmat. Sing munggah mudun dalane menggak menggok gronjalan peteng-peteng, dalane gak enak, tapi nikmat. Wis gronjal kan iso dul-dul ya apa kan ngono. makanan yang di restoran mewah sama makanan yang di tengah sawah itu umumnya larang sing pundi larang di restoran enak yang di restoran betul tapi lah dimakan lebih nikmat yang mana nikmat yang di tengah sawah sampean umpama diundang loro-loro nih yo ya diundang no restoran yo ya diundang no tengah sawah waktu ne bareng milih sing di hmm, katrok maka nikmat itu nggak harus enak jalan yang nikmat itu nggak harus jalan yang enak kadang-kadang nikmat itu sakit penuh penderitaan disebut jalan yang nikmat apabila memiliki tiga tanda yang pertama menjanjikan keselamatan yang kedua di dalamnya ada rahmah ada kasih sayang Allah dan yang ketiga ada barokah ada tambahan kebaikan ziyadatul khair oke okay. nutuk gak waktu ini. nomor siji yo yo jembek aku jalan yang nikmat itu ciri yang pertama menjanjikan keselamatan. Yakin kalau jalan ini kita lalui, kita akan sampai tujuan dengan selamat. Tidak akan tersesat, tidak akan dilaknat. Ketika kita lewat jalan itu, ketika kita tempuh jalan itu, kita akan sampai pada tujuan cita-cita hidup yang benar. La bafi, tidak ada keraguan di dalamnya jalan yang bisa menyampaikan kita pada posisi radhiyallahu anhum wa radu an. Sehingga ketika kita sampai finish perjalanan itu, lewis tekan gon, kita akan dipanggil Allah dengan panggilan terindah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Wahai jiwa yang tentram Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. jalan yang bisa menyampaikan kita ke surga wong Islam itu tuh mantep mlebu Jadi kan pun mantep melebus warga nopo dereng mantep melebus warga nopo dereng Anjan potongan randuwe isin Wong oh, warga ini nggone wong sing ngapik, nggone wong sing resik gak koyo sampeyan-sampeyan ngono ayo saya coba dibanding nih bapak sama nurip ngantos dinten niki kira-kira kata pundi nek ngamal karo nek ngomel Ibu-ibu akeh endi nek ngetokno zakat mal karo zakat mal, Akeh endi nek ibadah karo nek belarah? Akeh endi nek taat karo nek maksiat? Akeh endi nek zikir karo nek kentir? Akeh endi nek wiridan karo nek rasan-rasan? Akeh endi paling maca Quran karo nek gendaan? Ngono kok mlebu swarga iki lho swarga di sini gua mau pokoknya manut nabiin, sedikin, syuhada, solihin. Waktunya nggak ter, nggak memenuhi standar. Yang kedua, di dalamnya ada rohmah, ada kasih sayang Allah. Ketika menjalani yakin selamat, dan selama menempuh perjalanan itu dinaungi dengan rahmat minimal terbebas dari dua hambatan dalam perjalanan dua gangguan dalam perjalanan apa itu dua gangguan perjalanan rasa sedih dan takut terbebas dari sedih terbebas dari takut maka cirinya orang yang dapat nikmat itu kan la khaufun alaihim walahum yahzanun tidak ada rasa takut dan tidak pernah bersedih hati Allahumma salli ala Muhammad ketika menjalani yakin selamat selama menempuh perjalanan itu dinaungi dengan rahmat dinaungi dengan kasih sayang dan gak harus enak maka di penjara bagi Nabi Yusuf itu lebih nikmat daripada dikeloni Zulaikha ku Nabi Yusuf seje karo Yusuf kene Orang yang dapat nikmat itu selalu dapat kasih sayang Allah. Meskipun kelihatannya kadang nggak enak. Kayak guru-guru ngaji, kayak uripe kan yo pas-pasan, koyoke tapi subhanallah. Jangan dipandang itu sebagai yang menyedihkan dan menakutkan dia nggak pernah takut dia nggak pernah sedih sendik dunia luwe luwe mene, lewe soleh balasan sing dek mereka Gih? Gih? sing nomor telu ada ziyadatul khair jalan yang nikmat itu apabila kita lakukan dengan benar kita akan selalu mendapatkan tambahan kebaikan urip kula sampean niku nek pancen bener dalan sing ditempuh bener semakin tua pasti semakin mulia mundak tua mundak mulio sebagaimana filosofinya padi semakin berisi semakin merunduk nggih aja nganti gaplek peringkilan mundak tuwek peringkilan Semakin tua, semakin sergap ngajine. Itu tandane wong sing barokah. Tambah istiqomah ibadai mundak kelomanane, mundak tebel imane, mundak sergap zikire. ya muka-muka mawon. Karena jalan yang nikmat itu cirinya tiga. Yang pertama menjanjikan selamat, yang kedua dinaungi rahmat, yang ketiga ada barokah, maka ketika kita berjalan bersama dengan sesama pengguna jalan ini kita disuruh untuk saling mendoakan mudah-mudahan selamat dapat rahmat dan dapat barokah maka doa yang kedua adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lunda ini doa yang kedua. Setiap saben kepanggih kalih tiang sing sama-sama menempuh jalan yang nikmat itu kita disuruh saling mendoakan ketika kita berjalan bersama atau berjalan berpapasan dengan sesama pengguna jalan nikmat itu kita diperintah untuk mendoakan tiga hal mudah-mudahan selamat oleh rahmat oleh barokah maka doa kedua yang saya maksud adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan doa Bersamaan jawabi berarti jaluk wes. nek ketemu dulur padha islame dikongkon ndongakno telung perkara muga-muga oleh keselamatan oleh rahmate Gusti Allah tur oleh tambahan kebagusan oleh barokah maka doa yang pertama tadi ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin doa yang kedua kan doanya tiga loh Doa yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa yang kedua. Loh, berarti salam itu doa. Iya, lek ana wong warahmatullahi wabarakatuh, itu berarti kita doa doakan. Iya, didoakan, tapi jawabnya ya waalaikumsalam, mau kok salam warahmatullahi wabarakatuh. Amin aja ngono. enggak nang sampean jawabnya amin. Ya ndak, jawabnya ya waalaikumsalam kan saling mendoakan. Oke. Okay. Yang ketiga, barokah iya iya subhanallah wong wedok yang jane wangel pane dijak uwes angger durung puas sih modele moh wis dadi gak ngrasakno nek kene tele-tele katok ndak karo-karuan Nekat mau sing kono yang menang sing kene lung gegeri ya. Angger dijak wis modele moh. Barok iya iya ya Allah. Barokah itu yang bagaimana? Kita kan sering keliru mengartikan barokah. Barokah itu yang bagaimana? Tanda-tandanya orang dapat barokah itu yang bagaimana? Niki mangke tugasnya nenggu loh, nenggu uji kersane jelas ke Kesimpulannya barokah niku fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah niku barokah bayarane turah ganjarane katah niku barokah fid dunya hasanah kan butuh bayaran wa fil akhirati hasanah butuh ganjaran pun sering kula aturke to niku nggih mulane urip pisan ki nek iso bayaran kata ganjaran turah-turah jadi wong itu kudu pinter golek bayaran turyo ya pinter golek ganjaran ngono nyambut gawe apa wae bismillah niate ibadah golek ganjaran tapi ojo lali nompok bayaran niku sing paling bener dadi apa wae dadi wong tani ya bismillah ning sawah nyambut gawe niate ibadah golek ganjaran golek wis panen kan nampa bayaran sing dagang ten pasar nggih ngoten berangkat ten pasar bismillah niat ibadah dagang golek ganjaran nangko dagangane payu bati nampa bayaran sing pegawai negeri bari berangkatan kantor nggih ngoten bismillah berangkatan kantor niate ibadah golek ganjaran kok nek wis tanggal muda nompo, bayaran nah balik yang ngono oh, status saja penceramah yang ngoten kula dewe ngoten badhe berangkat niki oh, bismillah kula ngaji niat ibadah golek ganjaran lengko engko nek bar ngaji yo ya Lha wong urip sing bener lak ngoten. Mboten bener lho wong Islam nek dereng makome kok meng ganjaran tok sing diburu. Ning masjid mawon mboten purun nyambut gawe. Hmm? Ngometno tasbih wer wer wer wer. Wiritane oh, ya rusak ya rusak ya rusak ya rusak ya rusak ya rusak wer wer wer ya rusak sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok wer wer. Ah gitu terus duit tuh kon dukur krotok krotok krotok krotok krotok krotok ana wong model ngono iki dijeguk karo Sayyidina Umar kok Nggih, zaman Sayyidina Umar niku enten wong lanang sing model ngono iku iktikaf mau wonten masjid kalih ngumat tasbih ya rusak ya rusak ya rusak ya rusak wer kok karo Sayyidina Umar. Dul Inna sama la tumtiru dhahaban wala fiddah. Hei, langit iku gak kira udan duit, gak kira udan emas, gak kira udan perak. Ifil wa tawakkal wa kon nyambut gawe yo donga lagi tawakal ifil wa tawakkal nyambut gawe donga tawakal langit gak kira udan emas gak kira udan perak gak kira udan duit tak bener Pak nyek dereng makome sampean ngono wer wer wer ngono ya rusak ya rusak sak sak sak sak sak wer ngono lakon ngono po oh, ngono terus kon tutuk omah ditampani omong bojomu warek kon mangan masjid ngono Kating mbok sego, kating mbok sego. Iku tasbih iku nang kletakno kono. Mesti diamuk bojomu kon. Ya tetep nyambut gawe. Loh, karena barokah itu tendonyo saya ten akhirat saya tendonyo mulya dan akhirat yo bahagia maka doa yang ketiga adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah mugi panjenengan paringi kula kesaenan ing donya ugi panjenengan paringi kula kesaenan ing akhirat lan mugi panjenengan reksa kula saking siksa neraka. Itu tiga doa. Ciri-cirinya orang dapat barokah itu yang bagaimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sak teruse ya, mangke insyaallah diterusaken kalih ning kula. Ngaten. Aku tahu kamu cinta aku. <laughs> Mboten kita dibatasi waktu. Pangapun Kang Agung. Raurus, urus nuruti sampean nyonyor muga-muga wis wis Bu kok Mugi-mugi keterangan singkat sing kula aturke wonten manfaate lan para kiai, para alim Mugi saya hadirin hadirat khususnya neng kula neng uci pangapunten buatan sakit saged akan acara ngantos rampung. Taman kok gak enak ngono sih jawab e. Nggih. Nggih donga dinongo pangapunten enggak ngagung, Assalamualaikum